إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan insyaallah kajian ada wadawa membahas di sini tentang beberapa hadis yang semoga bisa mengobati beberapa hal dari penyakit-penyakit jiwa kita. Kita mulai halaman ke-65 dari terjemahannya dimulai ya setelah alhamdulillah pada kemarin atau pekan sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah membaca suatu hadis dalam Musnad Imam Ahmad yang panjang berbicara tentang uh, nasib orang beriman dan orang kafir di kuburnya kita sama-sama berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur sekarang kita menuju ke sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Jabir ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu muskirin haram wa inna wa inna 'ala Allah azza wa jalla 'ahdan liman syaribal muskira an yasqiyahu min tinatil khabal wa qil wa ma tinatul khabal قال عرق الجن عرق أهل النار أو عصارة أهل النار كل مسكر حرام setiap yang memabukkan itu haram di sini mutlak atau umum apapun yang memabukkan itu menjadi haram memabukkan di sini itu yang membuat seseorang tidak begitu sadar dan tidak mesti sesuatu memabukkan ini dari anggur saja atau dari buah-buahan bahkan yang berupa lem saja itu bisa memabukkan dan menjadi haram haram untuk dicium ya. Jadi setiap yang berpotensi memabukkan yang sudah diketahui ini akan memabukkan seseorang yang menciumnya atau meminumnya atau memakannya maka itu haram. Waalaikumsalam. Misal kalau misalnya dosis karet atau biji karet misalnya sebagian orang kalau misalnya memakan biji karet tersebut dengan porsi yang banyak maka itu akan memabukkan dia Ya, kalau misalnya ada orang ya memang dia mudah mabuk, kemudian kau makan biji karet beberapa butir saja atau dua butir saja itu bakal mabuk dia. Maka biji karet itu haram atasnya. Jadi apapun yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah berjanji terhadap siapa saja yang minum muskiro, minum minuman yang memabukkan atau makanan atau apapun yang memabukkan itu maka nanti di neraka dia akan diberi minum dari tinatul khabal. Ada yang bertanya, "Wa ma tinatul khabal?" Apa yang dimaksud dari tinatul khabal? Qal araku ahli araku ahli nar atau usaratu ahli nar. Yaitu keringat atau cairan perasan tubuh penghuni neraka. Itu balasan bagi orang yang meminum khamar. Di dalam Musnad Imam Ahmad Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ini kita banyak qiraah ya, tapi kita tadabburi ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Attatis sama' wa haqqa laha an ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله عز وجل شوف كان hadis النبي صلى الله عليه وسلم Ya sebenarnya kalau kita tadaburi, kita akan tertegur benar-benar. Kata Nabi SAW, Inni ara ma la taron. Sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Di sini melihat apa yang tidak kalian lihat. Rasulullah SAW kadang-kadang ditampakkan jin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di beberapa kesempatan. Misalnya ketika ada seorang sahabat lupa membaca Bismillah, kemudian tiba-tiba sahabat itu membaca Bismillah, Rasulullah pun tertawa. Tertawa kenapa? Karena melihat adanya jin yang makan bersamanya dan mengambil manfaat dari apa yang dimakan oleh sahabat tersebut. Setelah sahabat tersebut membaca bismillah, tiba-tiba jin itu memuntahkannya. Ya, kemudian di kejadian-kejadian lainnya Rasulullah SAW melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Malaikat yang pernah kita bahas ya dua malaikat datang kemudian ke langit pertama, ke langit kedua dan seterusnya wa asma'u ma la tasma'un mendengar apa yang dia kalian dengar. Contohnya mendengar sebagian dari azab kubur. Ya kan? Ketika berjalan bersama dengan para sahabat kemudian melalui sebuah kubur kata Nabi SAW innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab dan tidak diazab melainkan karena sesuatu yang dianggap kecil yaitu eh, tidak istitara anil baul, tidak menutup dari air kencingnya dan namimah. Nah, jadi uh, Rasulullah SAW itu memiliki khawas. Khawas itu berarti kekhususan yang tidak dimiliki oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan tersebut Allah berikan melalui panca indera beliau terutama dua yaitu pandangan dan pendengaran. Kata Nabi tadi, "Inni ara ma la taron wa asma' ma la tasma'un." Sungguh saya mendengar apa yang tidak kalian lihat dan saya sungguh saya melihat apa yang tidak kalian lihat dan saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Attatis sama langit mengeluarkan suara ya semacam rintihan. Syuf langit itu ada suara semacam rintihan wa haqqa laha dan langit memang berhak untuk mengeluarkan suara semacam itu 81 Ibnu Al-Athir berkata dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis Maksudnya banyaknya malaikat di langit memberatkan langit tersebut sehingga terdengar suara semacam rintihan. Kita tahu dalam Baitul Izzah atau, atau ya dalam Baitul Ma'mur, ya Baitul Ma'mur itu para malaikat berbondong salat di dalamnya setiap hari 70 ribu, 70 ribu malaikat sehingga langit pun merasa keberatan saking banyaknya malaikat mengeluarkan suara semacam rintihan Nabi SAW bersabda kembali ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa alaihi malakun sajid tidaklah di dalamnya terdapat suatu tempat sebesar empat jari melainkan terdapat malaikat yang sujud subhanallah subhanal malik tidaklah didapat di dalam di, di langit ya tidaklah terdapat suatu tempat sebesar empat jari saja melainkan terdapat malaikat yang sujud dan wallahu alam tata cara bagaimana tidak bisa kita gambarkan dengan nalar nalar biasa kita Syuf di sini penting nih kalimat lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sekiranya kalian tahu apa yang saya tahu, niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa. Dhahiktum qalila. Sedikit tertawa. Syuf di sini berarti menunjukkan orang yang banyak tertawa itu menunjukkan orang yang sedikit ilmunya. Kalau misal kita lihat mafhum mukhalafah dari sini. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tuh tahu berilmu sebagaimana yang apa aku ilmui, la dhahiktum qalila. Maka kalian akan sedikit tertawa. Menunjukkan semakin banyak orang tertawa berarti semakin dia itu lalai dan semakin menunjukkan bahwa saya kurang ilmunya. Maka banyaknya bercanda, banyaknya tertawa, banyaknya lalai, banyaknya komentar yang tidak penting. Ya. Itu menunjukkan sedikitnya ilmu. Ya makanya orang yang banyak bicara, semakin banyak orang bicara, semakin banyak kesalahannya. Ya, bicara ini maksud bukan dalam konteks pendidikan seperti ini atau dalam konteks menghafal Al-Qur'an atau menghafal hadis tapi dalam konteks kelalaian. Semakin sering orang lalai, semakin banyak kesalahannya dan semakin menunjukkan ketidakberilmuannya. Itu tadi. Wala bakaitum kathira. Banyak menangis tidak akan ber, eh, banyak menangis. Taib. Itu kalau misalnya kita mengetahui apa yang Rasulullah ketahui. Nah, berarti bisa jadi barometer keilmuan seseorang tentang Allah Ta'ala itu adalah banyaknya dia menangis dan menangis yang dimaksud menangis karena takut kepada Allah menangis karena terkesima dengan kebesaran Allah menangis karena sabar akan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah tapi muskilahnya betapa sulitnya kita menangis disebabkan besarnya atau banyaknya noda hitam yang menghalangi kita untuk menangis di kolbu kita. Ya. Padahal kalau misalnya kita lebih detail lagi kita perasakan, kenapa kita sulit menangis? Sebenarnya kolbu kita itu sudah menangis. Ya. Uh, jika kita sulit menangis karena Allah, maka sebenarnya kolbu kita itu menangisi kesulitan kita itu. Namun karena saking banyaknya dosa yang meliputi kolbu kita dan banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan oleh kita membuat jasad kita itu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh amirnya yaitu kolbunya sendiri. Bayangkan. Jika kolbu tidak bisa mengontrol jasad itu menunjukkan udah disfungsinya udah besar itu. Ada ada yang rusak. Ada yang terputus ia menunjukkan berarti kita ini ada kemunafikan di dalam qalbu kita. Ya, ada kemunafikan, yaitu antara zahir dan batin beda. Ya. Bisa jadi sulitnya kita menangis itu karena kemunafikan kita. Ya, lalainya kita. Sedikit ilmunya kita. Anak punya teman seorang dai alhamdulillah yang tinggal di tanah Sunda ya. Pernah suatu ketika ada seorang bapak-bapak. Seorang bapak-bapak ini curhat ke teman anak ini. Anak bertahun-tahun kata, saya bertahun-tahun nggak pernah menangis. tapi tapi pengen nangis. Nah ini menunjukkan sebenarnya ya kalau misalnya kita lama nggak nangis karena mengingat Allah itu pasti ada perasaan gak enak ada eh, perasaan bersalah kok saya pengen merasakan lagi nangisnya itu gitu. Saya pengen merasakan lagi nangis karena Allah di hadapan Allah. Tapi kok nggak bisa itu? Nah, kebekuan di hati, ilmu yang tidak diamalkan, atau sedikitnya ilmu dan makin sedikitnya ilmu kita yang diamalkan. Jadi nangis susah jadinya. Nah, bapak-bapak tersebut curhat, ini saya mau nangis, saya udah lama, saya nggak pernah nangis. Kenapa? Itu bayangkan, kalau misalnya kita mungkin di tradisi kita nangis itu adalah eh, perbuatan cengeng ya. Tapi kalau nangis di hadapan Allah, cengeng di hadapan Allah itu adalah kebaikan dan kemuliaan sebenarnya. Nah, orang ini pengen nangis di hadapan Allah tapi nggak tahu gimana caranya, nggak tahu apa pendoroknya, bagaimana. Kangen, kangen dengan banjirnya pipi dengan air mata, kangen dengan isaknya suara, kangen dengan menggigilnya raga, ya, kangen dengan semua itu. Semua orang kangen. Semua ahli maksiat itu kangen dengan dengan keadaan di mana dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua kangen karena karena kita tahu kita telah banyak bermaksiat, kita terlalu banyak salah pada Allah dan pada makhluk-makhluk Allah. Tapi muskilah kita tidak tidak tahu bagaimana caranya meminta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya menangis di hadapan Allah. Entah karena saking malu atau entah karena memang kita tidak tahu malu. Banyak atau banyak orang sekarang pengen menangis tapi nggak tahu gimana cara menangis. Nah, bapak-bapak itu curhat teman-teman, teman saya, teman anak. Dan teman-teman pun nggak tahu gimana solusinya karena ini masih lokal lembu dan kemudian oke okay, ikut pengajiannya dan suatu ketika teman teman ini mengkaji tentang orang tua tentang ayah dan ibu nah mulai dari situ terenyuh bapak-bapak itu akhirnya mulai menangis membanjir ternyata setelah bertahun-tahun nggak pernah nangis baru bisa jebol itu tangisannya pecah tangisannya karena membahas tentang kedua orang tua. Ya. Jadi pembahasan tentang kedua orang tua kadang-kadang atau sering kali bisa menghilangkan sekat-sekat itu, noda-noda itu. Ya. Karena membahas tentang orang tua itu membahas tentang fitrah juga. Membahas tentang fitrah juga. Ya, sehingga seseorang ketika di diberikan tema pembahasan orang tentang orang tua apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal itu kan kembali menuju fitrah dia yaitu fitrahnya apa rahimnya kasih sayang kasih sayang yang telah lama hilang gitu kan dan telah lama dirindukan namun tidak bisa didapatkan akhirnya nangis orang itu jadi insya Allah banyak kesempatan untuk menangis dan banyak cara untuk menangis cuman memang hati kita itu yang masih terkunci Kemudian kembali kita ulang. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku tahu ya wahai manusia wahai muslim, niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa banyak menangis. Maka jangan tertipu kita dengan teman-teman yang banyak tertawa. Banyak tertawa, ceria, tertawa terus. Sesungguhnya itu teman-teman justru yang kayak gitu yang harus dijauhi. Kenapa? Karena tidak akan membawakan kita kepada keberuntungan akhirat justru kelalaian pokoknya Wa tapi coba misalnya cari teman yang kalau kita berkumpul dengannya kita ingat pada Allah taala yang kalau kita berkumpul kepadanya kita merasa diri kita kerdil kemudian membuat kita mudah menangis nah ini teman yang insya Allah nanti akan bareng-bareng menuju dengan kita ke surga insya Allah dan kalau misalnya kalian tahu apa yang aku ketahui, wa ma taradzadzum bin nisa'i 'ala al-furush. Kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas tempat tidur. Bersenang-senang dengan wanita di atas tempat tidur itu bisa dibilang di antara puncaknya keindahan duniawi. Ya. Berarti bisa dipahami gini, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tidak akan bisa kalian menikmati dunia ini apapun apapun itu. Kalau kalian tahu, kalau kalian sudah pernah melihat neraka, kalau kalian sudah pernah melihat lengkingan jeritan para penghuni neraka atau orang yang mendapatkan azab kubur, kalian tidak akan bernafsu dengan wanita. Hilang nafsu kalian. Tetapi dengan rahmat dan hikmah dari Allah kita masih diberikan kesempatan ini untuk melampiaskan nafsu ya keinginan wala kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah azza wa kalau kalian tahu apa yang aku ketahui niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan kepada Allah karena nanti perkara nanti itu akan besar yakini perkara nanti itu akan besar ketika kita setelah wafatnya itu perkara itu begitu besar wa inna ilaihi wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Masya Allah kemarin juga ada melihat seorang wafat ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uh, seseorang yaitu waktu kemarin kesulitan ada takziah dan menyempatkan diri untuk mentakziah dan seorang terlihat wafat. Sebagaimana wafat-wafatnya manusia umumnya. Itu sudah dibungkus dengan kain kafan, dan kita lihat ke apa, wajahnya sudah pucat nggak berdaya lebih nggak berdaya dibandingkan bayi yang baru lahir apa yang bisa dilakukan oleh mayit dengan fisiknya itu nggak bisa dia yang udah kemarin kita kita bahas pekan kemarin mayit itu akan dibawa oleh malaikat ke langit nanti kemudian dicek nih malaikat eh, mayit ini yang baik atau buruk dia dan masya Allah hanya sekelumit kemarin uh, mendengar dari teman ini pria ini bapak ini usia 40 tahun dahulu adalah salah satu ketika masih mudanya itu penggerak ngaji di kampung itu ya bersama dengan beberapa orang kawannya Syafini pikirkan nanti kalau misalnya kita wafat imma kebaikan kita yang diingat imma keburukan kita yang diingat mana yang diingat oleh orang-orang itu dia mungkin kita memang tidak layak untuk bercita-cita supaya diingat enggak bukan bukan itu yang kita inginkan. tetapi orang yang insya Allah Allah berikan kebaikan keutamaan itu ketika dia wafat orang akan menyebut-nyebut kebaikan dia Dan kemarin alhamdulillah <coughs> disebut-sebut kebaikannya oleh teman ya nah sekarang kita bagaimana modal kita nih tetapi ya tidak juga kita berpacu supaya nanti disebut-sebut banyak enggak karena nanti punya ria dan sum'ah. Melainkan kalaupun misalnya kita tidak terkenal, biarkanlah kita menjadi asing bagi penduduk bumi namun masyhur bagi penduduk langit insya Allah. Itu jauh lebih baik. Dan kita tahu dalam majlis halaqah ilmu seperti ini insyaallah Allah taala akan mengirim dan mengutus para malaikatnya untuk mendengarkan juga apa yang dikaji dan mendoakan ghufran pengampunan untuk kita semua. Ya, jadilah yang terbaik insyaallah. Jadilah mayit. Ya, kita kita berpesan kepada diri kita, jadilah kita ini mayit yang diterima oleh Allah. Dan jika Allah taala menerima kita nanti setelah setelah matinya kita, maka meskipun jutaan manusia mencela kita maka tidak ada guna celaan mereka melainkan apa yang Allah miliki itulah yang terbaik. Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu mendengarkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan tadi berkata, Aku ingin menjadi sebatang pohon yang ditebang. Sahabat sendiri sampai ketakutan nanti jadi apa. Dan orang-orang kafir kelak akan menyesal kelak akan menyesal. Dalam surat An-Naba dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma yaqumur ruh di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah di hari manusia itu akan melihat apa yang dia lakukan dulu selagi di dunia berarti kalau antum misal hujan-hujanan naik motor demi kajian ya demi mencari ilmu misalnya demi mengkaji tafsir itu akan dilihat nanti ya yeah. ya yeah. misal kalau antum mengingat memori misal masa lalu ketika berjuang misal berjuang bersama teman-teman antum apa yang antum rasakan terharu ya, pengen nangis terkenang Nanti di akhirat itu lebih-lebih yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ketika antum melihat antum bangun pagi ya capek tapi dipaksain kemudian Allah permudah jalan menuju misalnya ke kajian dan setelah kajian misalnya antum merasakan alhamdulillah rezeki nikmat ilmu dari Allah rutinitas hari ini jadi kemudian diperlihatkan nanti di akhirat oh lebih-lebih mungkin antum kita akan menangis masya Allah alhamdulillah ini yang saya lakukan di di dunia ya, dan orang-orang kafir atau ya orang-orang yang berbuat zalim akan diperlihatkan dan mereka akan menangis nanti takut tapi apa kata orang-orang kafir fayaqul kafir ya laitani kuntu turaba aduh duh duh duh seandainya saya ini dulu jadi debu aja deh itu yang ditutur kalau orang-orang kafir kemudian diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu ia menuturkan kami pergi mengiringi sebuah jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setibanya di kuburan, beliau duduk di tepinya dan berkali-kali melihat ke dalam kubur. Beliau pun bersabda, "Yudghatul mu'minu fihi daghtatan تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نار أعوذ بالله di dalam kubur orang mukmin dihimpit dengan suatu himpitan yang menghancurkan urat-urat kedua testisnya. Alhamdulillah ya. Terhimpit nanti di tanah dan himpitan itu bisa menghancurkan urat-urat kedua testisnya ya kedua biji pelirnya gitu itu bisa hancur itu secara fisik kita karena hancur nanti kita akan hancur dan itu masih adalah kenikmatan itu dibandingkan dengan orang kafir wa yumla'u 'alal kafiri nara sedangkan kuburan orang kafir dipenuhi dengan api ya Allah lindungi kami dari api neraka dan api azab kubur Allahumma amin di sini ada arti dari alhamail adalah urat-urat kedua testis naudzubillah di dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Jabir dan juga dalam Sahih Al-Bukhari ia berkata kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW ke tempat sahabat Sa'ad bin Mu'adh ketika beliau meninggal radhiyallahu anhu. Kami pernah pergi bersama Rasulullah ke tempat Sa'ad bin Mu'adh ketika beliau meninggal. Ta'ziah. Setelah Rasulullah mensolatkannya dan jenazahnya diletakkan di dalam kubur serta kuburan tersebut beliau telah diletakkan, beliau bertasbih. Kami pun bertasbih dalam waktu yang lama. Sesudah itu beliau bertakbir. Kami kembali bertakbir dalam waktu yang lama ini. Lihat-lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ittiba mereka kepada Rasul. Rasul bertakbir, mereka ikutan bertakbir. Rasul bertasbih, mereka ikutan bertasbih. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau bertasbih kemudian bertakbir?" Beliau menjawab, "Laqad tadayaqa ala hadha al-'abd salih qabruhu hatta farrajallahu anhu." Kuburan tersebut telah menghimpit hamba yang soleh ini. Sini Rasulullah memberikan tazkiyah, rekomendasi tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dikatakan al-'abd as-salih. Ini hamba yang soleh hamba yang soleh kuburannya itu sampai menghimpit dia tapi farrajallahu anhu Allah melampangkan itu lihat-lihat secara fisik kuburannya ya terhimpit kita nanti itu terhimpit tuh makin hari makin terhimpit secara fisik tapi Allah lapangkan bagi hamba yang soleh Jadi banyak-banyak beramal supaya kubur kita itu luas, lapang. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda "Idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim" فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلى الإنسان ولو سمعها الإنسان لا ini إني sekali. Idza إذا وضعت الجنازة ketika jenazah telah diletakkan wahtamala rijalu ala a'naqihim dan diusung oleh orang-orang di atas pundak mereka. Coba bayangkan, bayangkan kita kita yang kita nih. Ketika kita nanti diusung oleh orang-orang wafat kitanya ya dibawa digopong orang-orang lihat kita ini saleh atau toreh Soleh atau bukan kita? Soleh atau tidak kita? Cek sekarang nih, sekarang cek. Sekarang kita soleh atau tidak? Sekarang kita soleh atau tidak? Jika dahulu dia orang yang soleh, eh, jika dahulu kita adalah orang yang soleh, maka kita akan berkata nih, qaddimuni qaddimuni. Segerakan ayo, segerakan cepat cepat cepat pengen cepat cepat. Pengen cepat cepat ketemu Allah. Tapi ya masalahnya sekarang kita nggak merasakan pengen cepat-cepat ketemu Allah. Wa in kanat ghairu ha? Kalau misalnya ternyata waktu di dunia dia bukan orang yang soleh. Qalat ya wailaha. Aina tadhhabuna Nabiha, Duhai, celakalah saya. Kalian mau bawa saya kemana? Gitu kan. Sambil merintih nangis-nangis yasma'u sautu yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan suara terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia semua makhluk menyaksikan mendengarkan suara rintihan itu suara keluhan itu suara kegelisahan tersebut walau ahli insan la suaiq. seandainya manusia mendengarnya tentulah ia akan pingsan Di dalam Musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Tadnu syamsu yaumal qiyamah ala qadri mil Pada hari kiamat matahari mendekat hingga jaraknya menjadi satu mil Wa yuzaru fi harriha kada wa kada Panasnya akan ditambah sekian dan sekian تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور Astaghfirullah. kepala-kepala mendidih seperti panci yang mendidih naudzubillah Allah Allah la kepala-kepala mendidih seperti panci yang mendidih ya'raquna fiha ala qadri khatayahum Astaghfirullah. orang-orang mengeluarkan keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka Allah Allahu akbar Allah musta'an orang-orang meluarkan keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka. La ilaha illallah. Minhum man yablughu ila ka'baihi. Ada yang sampai mata kakinya saja. Wa minhum man yablughu ila saqaihi. Ada yang sampai kedua betisnya. Wa minhum man yablughu ila wasatihi. Ada yang sampai separuh tubuhnya. Wamin minhum man yaljimuhul araq. Ada yang sampai ke mulutnya. Tenggelam berarti ya. Ini karena apa? Karena dosa-dosa. Coba kita ingat apa dosa-dosa kita ya. Kezaliman-kezaliman kita misalnya. Pernah kita memberitahu kepada orang tentang keburukan, kemudian orang itu mengikuti keburukan yang kita tunjukkan pada mereka dulunya kita sekarang udah tahu obat coba mungkin kita pernah memberikan link atau cara yang buruk untuk melakukan sesuatu yang kemudian dosanya berlipat-lipat ya yang orang itu kemudian mengikuti kita kemudian berlipat-lipat dosanya ke kita dan kita seperti berinvestasi dosa, menabung dosa sampai kita mati misalnya. Masih orang itu melakukan dosa yang kita tunjukkan. Fada'udzubillah dari hal-hal seperti ini. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Dosa-dosa masa lalu kita ya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni kita ya Allah. Itu nanti dosa kita berefek banget itu nanti ya. Di antaranya berefek terhadap keringat kita nanti naudzubillah. Jasa-jasa buruk kita kepada orang-orang yang kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Wa oh, naudzubillah. Naudzubillahi min syururi anfusina ya Rabbana. Na'udzubika min syururi anfusina. Allahumma bi rahmatika nastaghith ya Rabbana. dan kepala-kepala itu kembali kita ingat mendidih seperti panci yang mendidih itu sesuai dengan kadar dosa yang kita lakukan dan seberapa kita menginfluence orang dari dosa pada dosa-dosa tersebut maka tebuslah ya kalau misalnya kita pernah melakukan itu pada orang lain atau berefek pada orang lain sehingga mereka mengikuti kita maka tebuslah sekarang dengan menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin tebus tebus ganti watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan selingkanlah setelah sayyat yang kita berikan dengan hasanah insyaallah hasanah tersebut insyaallah menghapus menghapus insyaallah Allah taala rahim raufur rahim insyaallah akan akan terhapus itu saya kalau kita menyelingkannya dengan hasanah. Lawan saya tersebut dengan hasanah yang kita lakukan sekarang yang semoga akan memberikan memberikan kebaikan buat kita semua insyaallah. Jadi ingat itu ya, wajib saya sayyatul hasanah tamhuha insyaallah. Yaitu selingkanlah setelah keburukan yang kita lakukan pernah kita ingat keburukan kita lakukan langsung kita selingkan dengan kebaikan taubat sedekah beramal maka Allah Ta'ala akan menghapus itu insyaAllah Ta'ala ya. di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad al qarn. Bagaimana mungkin aku hidup senang sedang pemilik sangkakala telah siap meniup sangkakala di mulutnya. Wa hana jabhatahu yastami'u mata yu'mar wa yanfukh. Dahi yang merunduk ia mendengarkan secara seksama kapan dia diperintahkan untuk meniup terompah itu. Para sahabat bertanya, Kaifa naqul? Ya Rasulullah, apa yang harus kita ucapkan? Qal, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi Katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alaihi tawakkalna. Katakan cukup, cukuplah Allah. Allah buat kami ya Allah. Cukuplah Engkau ya Allah. Dan Dia adalah sebaik-baik penolong Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alaihi tawakkalna. Kami bertawakal kepada Allah. Cukup Allah taala ni'mal wali, Ni'mal nasir. Sebaik-baik penolong di saat susah atau di saat kapanpun itu. Di dalam Al-Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan secara marfu' tanya man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi misyatihi laqiya Allah taala wa huwa alaihi qadban siapa yang ta'azzama fi nafsihi membanggakan dirinya astagfirullah Au ikhtala fi misyatihi atau congkak dengan gaya jalannya naudzubillah. Hai dengan hal-hal seperti ini niscaya laqiyallah taala wa alaihi ghadban. Dia akan bertemu berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah taala murka kepadanya. Fa Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Astagfirullah إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم Sesungguhnya para penggambar, para penggambar di sini yang menggambar wallahu taala alam dengan konteks menggambar dengan tangan ataupun bisa dimaksud yaitu yang membuat patung akan diadab pada hari kiamat. Na'udzubillah Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat, terutama patung-patung ya termasuk juga wallahu taala alam ketika membuat karikatur atau karakter di misalnya PS atau di game-game itu ya jangan di dalam as-sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bersab saya beliau SAW bersabda Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi Astagfirullah. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian nanti meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya kelak. Pada waktu pagi dan petang. Jadi kalau misalnya nanti kita wafat ya dikubur itu akan Allah perlihatkan makat kita. Yaitu tempat duduk kita kelak nanti di akhir. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Jika ia termasuk penghuni surga, maka ia akan melihat tempat duduknya insyaallah di surga. Wa in kana min ahli nar Na'udzubillah. Famin ahli nar. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan melihat tempat duduknya di neraka. Fayuqal. Lalu dikatakan padanya, "Hadza maq'aduka." astaghfirullah "Hadza maq'aduka." Hatta yab'athaka Allahu 'azza wa jalla al qiyamah. Ini tempat duduk kamu nanti sampai Allah Taala membangkitkan kamu pada hari kiamat. Alhamdulillah. Masih dalam riwayat sahihain dari Ibnu Umar juga Nabi bersabda Idza sara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fil nar ji'a bil mauti hatta yuqafa bainal jannati wan nar thumma yuzbah Jika penghuni surga sudah berada di surga dan penghuni neraka sudah berada di neraka maka didatangkanlah kematian hingga diletakkan di antara surga neraka lantas disembeli thumma yunadi munadin ya ahlal jannah setelah itu ada yang menyeru wahai penghuni surga khuludun fala maut kekekalan dan tiada kematian wa ya ahlin nar wahai penghuni neraka khuludun bila maut kekekalan dan tiada kematian fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim maka bertambah kegembiraan penghuni surga wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim dan bertambah pula kesedihan penghuni neraka naudzubillahi minan nar maka sering-sering kita doa setelah salat atau di akhir salat doa dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mas wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal berlindung kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, fitnah dajjal. Astagfirullahaladzim. Di dalam Al-Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham sementara di antara ter, di antara terhadap satu dirham yang haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama ia masih memakai pakaian tersebut. Astagfirullah. Maksudnya sholat yang dia memakai pakaian itu maka solat itu nggak diterima. Karena memang doa orang yang malbasnya haram nggak nggak dijawab doanya. Oke, bagaimana mungkin kita sholat misalnya dengan pakaian yang masih dengan pakaian haram. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam dua telinga kemudian berkata, "Tulilah kalian wahai kedua telingaku jika tidak mendengar Nabi bersabda demikian." Baik ya, Allah kita cukupkan dulu sampai sini kajian dakwah-dakwah kita halaman 70 Allah Kita teruskan pekan depan.